Tidak ada. Ya. Tidak ada nun yang dibuang. Hanya saja apa? Darurat syi'riyah. Darurat syair. Ay an-nun wa tanwin yaitu diidghamkan nun dan tanwin eh yajibu idghamuhuma wajib menidghamkan nun dan mim fihi bi gunnatin yang disertai dengan gunnah fihi bi gunnatin ay ma'a gunnatin ay musahiban laha musahiban laha disertai sama dengan gunnah Ma'a makna lainnya itu musahiba disertai laha itu dengan guna. Itu macam yang pertama. Di macam yang dijadikan bukan nun atau tanwin, nun sukun atau tanwin ya, kepada huruf yang setelahnya. Wal gunnah itu sedangkan gunnah itu sendiri definisinya yaitu sautun لذيذ مركب في جسم النون والتنوين والميم أيضا إذا سكنت ولم تظهر قلنا هذا صوت لذيذ suara yang merdu Ladir kan lezat ya merdu bagus hmm. murakkabun yang terdiri fi jismin nuni wa tanwini wal mim aydan pada diri nun tanwin dan mim murakkab gunnah ini adanya pada huruf nun, tanwin dan mim. Ketiganya ini idza sakanat kalau sukun. Kalau sukun. Dan dengan catatan walam tadhar tidak dibaca idhar. Ketiganya sukun dan tidak dibaca idhar sebagaimana yang telah kita lewati di antara nun sukun dan tanwin ada yang dibaca idhar demikian pula di antara mim sukun pun ada yang dibaca idhar maka selama tidak dibaca idhar dia disertai dengan gunnah ini meskipun apa ketika idhar pun disertai hanya saja gunnah yang lazimah gunnah yang terdiri dari sifat aslinya bukan tambahan wala amalun lil lisan fihi dan tidak ada andil bagi lidah pada gunnah ini tidak ada pada suara gunnah ini ya, pada suara gunnah lisan atau lidah tidak memiliki andil tidak memiliki amal dikarenakan keluarnya dari khayshum hmm. bukan dari lidah sehingga wa makhrajuha makhraj gunnah adalah minal khayshum dari batang hidung yaitu kharaqul anfil munjadabi ila dakhilil famil murakkabi fawqa gharil hanakil a'la wa laysa bil minhar Khayyushum adalah lubang hidung. Al-munjadab ila dakhil fam yang tembus memanjang sampai ke dalam mulut. dan berada di atas Gharil Hanad Al-A'la maksudnya gua. Ya. Maksudnya apa? Di atas langit-langit atas. Lengkungan langit-langit atas karena gua kan seperti lengkungan yang yang ada di ujung mulut dikatakan gor yang dikatakan gua karena apa melengkung melingkar di adanya apa di atas lengkungan langit-langit atas Walisa bil minkhar bukan minkhar bukan ini minkhar ini lubang-lubang tapi ini lubang yang sampai ke dalam mulut yang ada di belakang langit-langit atas ada di belakang langit-langit atas makanya Rasulullah SAW melarang istinsyak dengan mendalam ketika Ramadan ketika puasa waballigh fil istinsyaki illa antakuna takuna sungguh-sungguh dalam istinsyak yaitu menghirup air ke hidung kecuali kamu dalam kondisi puasa jangan kenapa karena kalau dihirup dengan serius air tersebut akan masuk ke mulut ke kerongkongan sehingga lubang ini menyambungkan ke belakang langit-langit atas di situ ada lubang juga Jadi kalau dahulu saya dan teman-teman agak nakal suka mainan hidung pakai apa dipakai dari helayan-helayan tikar kalau dahulu kan tikar ini ada helayan-helayannya kalau diambilin dimasukin hidung jangan ditiru ini anak-anak atau apa? Kalau sekarang kalau di saya namanya antanan. Antanan itu pegagan kalau bahasa Indonesia nya Dia biasanya batangnya panjang. Dimasukin. Dibohongin sama orang-orang katanya cara gurah alami. Ya. Jadi untuk cara gurah alami ini dimasukin tadi dari pegagan atau antanan tadi masuk nanti apa sudah terasa sampai mulut ditarik ya. dia muncul nanti di sini di belakang ini yang lebih ngeri tadi pakai apa helayan tikar ya. jadi kelihatan atau bisa ditarik dari sini bisa masuk keluar lewat sini ya. itu katanya pak guru ilmiah jadi bohong ya kita anak-anak kecil nurut aja sama orang-orang gede seperti itu ya, maksudnya tadi lubang ini memang ya, tembus ya, tadi di belakang langit-langit atas sekali lagi jangan ditiru ya. cukup tadi dengan istinsyah untuk membersihkan hidung dari kotoran-kotoran dan yang lainnya. Ini makhraj khayshum. Wa tumaddu qadra harakatain dan dimadkan seukuran dua harokat gunnah ini dimadkan seukuran dua harokat Jadi di sebagian ulama ada yang mengira-ngira seukuran dua harokat karena terkadang ada yang lebih. Wadzalikal itu wadzalikal idgham wadzalikal idgham yakunu biyanmu dan idgham tersebut yaitu idgham yang disertai dengan gunnah yakunu biyanmu adanya pada huruf-huruf ini ada huruf-huruf ya nun mim wau ai fi hurufiha pada huruf-huruf yang empat ini ketika sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari huruf yang empat ini baru disertai dengan gunnah qawluhu ulima bil isba'i mabniyun lil maf'uli takmilatun lil baiti di sini pun ulima bukan berarti musanna ya. bil isba yaitu dengan mad hanya saja dia ini ulima yaitu fi'il di majhul ma'bdiun lil maf'ul mabni lil maf'ul maksudnya apa majhul fi'il mabni majhul disebut juga ma'bdiun lil maf'ul kenapa diberikan alif juga karena takmilatul lil baiti untuk menyempurnakan bait sebelumnya lakinnaha kismani kismun yutqama fihi bi gunnatin biyan mu'lima sebelumnya karena apa yutqama memakai alif maka di ujungnya pun apa memakai alif juga ulima wa hada inda ghairi khalafin an hamzah yang sudah kita lalui bahasanya dibacanya atau disertainya dengan gunnah menurut kiroah selain kholaf yang meriwayatkan dari Hamzah Al-Kufi Amma inda amma indahu ada pun sisi kholaf yang dia riwayatkan dari Hamzah fal idghamu bi gunnatin yakunu fin nun wal mim faqat Didukung bi gunnah adanya pada nun dan mim saja. Adanya pada mim dan nun saja. Sehingga pada ya dan waw tidak digunakan menurut khalaf yang dia dari Hamzah. Itu cuma dua. Ada nun dan mim saja. ويسمى هذا الإدغام الناقص dan dinamakan idgham ini dengan idgham naqis ya, ketika nun sukun atau tanwin menghadapi atau berjumpa dengan salah satu keempat huruf yang terkumpul dalam kata yanmu dinamakan idgham naqis Kenapa dinamakan, dinamakan idgham naqis? Bi anna al ghunnati naqsuhu an kamali tashdidi. Karena masuknya gunnah tersebut menguranginya dari kesempurnaan tasdid atau kurang ya. masuknya gunnah tersebut kurang dari kesempurnaan tasdid tidak seperti di tasdid agak kurang di bawah tasdid ya kalau tasdid kan sempurna amma yatasaalun inna a'tainakal kautsar ya, kalau tasdid sempurna tapi ini apa kurang dari kesempurnaan tasdid artinya apa duna tasdid di bawah tasdid Bagian ada yang mengatakan dikatakan idgham naqis karena bil harfi wa baqa'is sifati dinamakan naqis karena apa? Dahab bil harfi hurufnya hilang wa baqa'is sifati tetapi sifatnya ada jadi dikatakan naqis karena hurufnya hilang huruf waw atau huruf ya-nya hilang. Wa minan nasi man yaqulu. Ya. Hurufnya hilang. Ya. Huruf apa yang hilang? Afwan, bukan waw dan nun. Huruf nun sukun dan tanwinnya hilang. ya. Tadi wa minan nasi man yaqulu mai nunnya mana hilang ya sementara apa wa baqai sifati sifatnya ada guna sifatnya ada hurufnya hilang nun dan tandunya hilang sudah paham ya. itu dikatakan nakis karena lidahabil harfi wa sifati hurufnya hilang yaitu nun sukun dan tanwinnya karena apa diidghamkan kepada huruf yang setelahnya sehingga hilang namun sifatnya tetap ada yaitu sifat gunahnya tetap ada sudah dipahami alasan dikatakan Thank you hurufnya hilang nunnya dan tanwinnya yang tersisa cuman sifatnya yaitu gunnah namun indal jumhur di sisi jumhur ahli qiraah keempat huruf ini dibagi dua fihi ma yudghama idghaman naqisa wama yudghamu wama yudghamu idhaman kamila menurut jumhur keempat huruf tersebut terbagi dua ada yang diidghamkan dengan idgham naqis ada yang diidghamkan dengan idgham kamil diidghamkan dengan idgham naqis yaitu hurufnya hilang sifatnya tetap ada ketika nun sukun atau tanwin berjumpa atau berhadapan dengan waw atau ya ini baru nafis dhom nafis bihunna itu kalau apa nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ya atau waw tetapi kalau nun sukun atau tanwin berjumpa dengan nun atau mim menurut jumhur itu kaum kamil menurut jumhur itu kamil oleh karenanya antum melihat di mushaf ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ya atau waw tidak diletakkan tasdid oleh lajnah ya. tidak diletakkan tasdid oleh lajnah pencetak ya. mengisyaratkan akan apa nakisnya di bawah tasdid tetapi antum lihat kalau nun sukun atau tanwin berjumpa dengan nun atau mim maka nunnya atau mimnya diberikan tasdid agar dibaca sempurna idghamnya. Ya, jadi contoh-contoh aja ikhwan. Ya, kalau kurang percaya lihat di Al-Qur'an. Contoh di halaman 43 yaqulu enggak ada tasdid di atas ya. Wa barqun yaj'aluhu tidak ada juga tasdid di atas ya atau min walid gishawatun walahum tidak ada tasdid di atas waw tetapi ketika berjumpa dengan nun dan mim nun dan mimnya diberi tasdid yauma idzin na'imah mim ada tasdidnya ya, diberikan itu dibedakan ketika idgham nun dan tanwin menghadapi ya dan waw dengan menghadapi nun dan mim itu menurut jumhur ya. jadi ada idgham nakis bigunnah dan ada idgham kamil gunnah difahami lebih jelasnya lihat di mushaf nanti akan dapati tasdid pada mim dan nun tidak ada pada waw dan ya contoh-contohnya telah berlalu kita lewati contohnya karena hampir sama dengan contoh yang dibawakan oleh Sulaiman Azamzul kemudian wa kaifiyatul idghami bagaimana cara idgham cara idgham adalah an harf al ladi yuradu idghamuhu مثل mudghami فيه caranya itu dengan kau menjadikan huruf alladhi yang yuradu idghamuhu diinginkan untuk diidgomkan kau menjadikan huruf yang kau inginkan untuk diidgomkan atau engkau menginginkan mengidghamkannya misral mudghami fihi seperti yang diidghamkan padanya jadi engkau jadikan huruf yang kau hendak idghamkan seperti huruf yang diidghamkan padanya huruf yang hendak kau idgomkan adalah nun sukun atau tanwin itu mudgom namanya ya. karena dua ada dua istilah ada mudgom dan mudgom fihi Mudgom ini pedang Mudgom fihi sarungnya ya. ya faham sebagaimana sudah kita lalu dalam definisi bahasa Sehingga apa? Nun sukun atau tanwin disebut mudghom Mudkhal yang dimasukkan. mudghom fihi yang dimasuki sarungnya. Nih. Yaitu apa? Huruf-huruf idgham itu disebut mudghom fihi. Oleh karenanya caranya tadi kau jadikan huruf yang hendak kau kan yang hendak kau masukkan seperti huruf yang dimasukinya seperti ya, seperti waw, seperti nun, seperti mim. Seperti itu, ya. Antum serupakan seperti nun tadi ketika hendak diidghamkan ke ya, mai diserupakan ke ya. Miu diserupakan ke waw. Sinun sukun atau tanwin. Difahami? Ya, mudgham yang hendak diidghamkan, yang hendak dimasukkan, yang hendak dilebur mudghah fihi yang dimasukinya atau huruf-huruf idgham fa idza hasala al mithlani sehingga jikalau hasala tercapai atau terjadi al mithlani kesamaan di antara keduanya kalau terjadi kesamaan, kemiripan di antara huruf yang hendak diidghamkan dan huruf yang dimasukinya wajib idghamul awwali fi tsani wajib untuk mengidghamkan huruf yang pertama kepada yang kedua kalau apa hasalan mithlani adanya kemiripan di antara keduanya yang nah, sebenarnya enggak mithlani saja mungkin hasola al mithlani atau hasola al jinsani atau juga hasola kerubani jika tercapai kedekatan di antara dua huruf ya dia korup atau tercapai jinsan sama-sama sejenis atau semisal ini wajib al-idghamul awal fi tsani wajib idgham yang pertama pada yang kedua hanya saja di sini disebutkan mislan karena apa dikatakan wajib Adapun kalau tercapai mutajanisan keduanya sejenis atau mutakoriban keduanya berdekatan itu enggak wajib ya. tidak wajib hanya saja apa idgom terjadi karena salah satu dari tiga faktor imma tamathul atau taqarub atau tajanus ya. boleh boleh jadi karena tamathul kesamaan ya sama dari sisi huruf dan sifat itu tamatsul namanya nur nur ya, tamatsul itu kesamaan dari sisi huruf makhraj dan sifat hmm. seperti mim dengan mim nun dengan nun ba dengan ba ketika bertemu dua huruf yang tamatsun yang sama dan sifatnya itu dikatakan mutamathilan ya. karena sama makhraj dan sifatnya kalau bertemu dua huruf yang di kebanyakan sifatnya sama kebanyakan sifatnya sama itu dikatakan apa Takarum, makronya berbeda tapi kebanyakan sifatnya sama disebut tajanus mutajanisan kenapa dikatakan mutajanisan eh apa di, eh, dikatakan takarum, ya ketika kita dapati dua huruf bertemu dan di kebanyakan sifatnya sama, makhrajnya berbeda, itu disebut taqarub, mutaqariban. Dan ketika kita dapati di semua sifatnya sama, itu baru tajanus, mutajanisan akan diterangkan nanti oleh beliau. Al-muhim ini. Jadi kalau tercapai terjadi misalan kesamaan dari segi penulisan, makhraj dan sifatnya wajibah idghamul awwali fi tsani hukman ijma'iyan. Hukum secara ijma. Kenapa? Karena misalan sama makhraj dan sifatnya sama makhluk dan sifatnya seperti izhab bi kitabi izhab ba sukun bertemu dengan bak itu namanya ba mithlan karena makhluk dan sifatnya sama dan juga bentuknya sama wa wajhu idghamin nun sakinati wa tanwin fil ya wal wawi dan sisi idghamnya nun sukun dan tanwin kepada ya dan waw karena di situ tertulis tajanus ya. Yang betul adalah taqarub. Ya. Jadi diidghamkannya nun sukun dan tanwin kepada ya dan waw karena taqarub bukan tajanus diganti Jadi tajanus di sini diganti ikhwah. Diganti dengan taqarrub. Ya, kenapa? Karena makhraj nun sukun dan tanwin beserta ya dan waw apa? mutaqariban. Berdekatan. Iya. Nun sukun dan tanwin dari ujung lidah. Ya. Sementara waw dari apa? Bibir. Dan ya dari tengah lidah. Gitu. sehingga ilahnya kenapa diidghamkan nun sukun dan tamrin kepada ya dan waw karena taqarrub faktor kedekatan yaitu kedekatan makhraj dan juga yaitu ittahada fi aktsari sifat kebanyakan sifatnya antara nun sukun tanwin dengan ya dan waw itu kebanyakannya sama tidak semua hanya saja kebanyakannya sama yaitu fil infitah sama-sama sebagai huruf infitah istifal jahar ya. oleh karenanya apa wa mudara'atuhuma mudara'ah yaitu karena kesamaan kemiripan disebut mudoroah itu dari dora dora itu susu yang masih dalam perasan binatang kambing atau sapi itu disebut dora ya. sehingga keduanya apa biasanya kan binatang punya apa di bawahnya itu ada susu ya gelembungnya sama atau beda? Ada nggak ketika kambing atau sapi ya dia bunting atau menyusui doroknya ini kantungnya ini kempes satu hmm? pernah jumpai? apa namanya kantung susunya itu disebut apa? Bahasa Arabnya dor. Sehingga apa? Mirip kan ya, dua-duanya mirip. Kantungnya ini sama-sama berisi. Ya. Sama-sama berisi. Ya. Tidak ada yang kempes satu. Ya. Itu karena atau mudhara'atuhuma. Hampir-hampir mirip keduanya. An-nun wa tanwin Bilin Alladhi fihima Nun dan tanwin Disifati dengan lin yang ada pada keduanya Diannahu syabihun bil gunnati Karena menyerupai gunnah Haithu Yattasi'u hawa'ul fami fihima Yang mana yattasi' Meluas, melebar Udara mulut pada keduanya nun dan tanwin itu sisi itu nun sukun dan tanwin kepada ya dan waw karena at-taqarrub ada kesamaan pada kebanyakan sifat-sifat mereka wa wajhu idghamihi ma fi nuni sedangkan diidgomkannya nun sukun dan tanwin kepada nun karena at-tamatsulu tamatsul nun sukun sama tidak dengan nun dari segi bentuk sama dari segi makhraj sama dari segi sifat sama sehingga kalau sama dari ketiga faktor ini disebut tamatsul ya. sama dari segala sisi kedua huruf tersebut sehingga tamatsul Artinya apa? Mutahidan isman wa rasman muttafiqan makhrajan wa sifatan. Satu nama, satu bentuk, satu makhraj dan satu sifat. Artinya sama di makhraj dan sifatnya. Maka dia disebut tamatul Wa fil mimi sedangkan ya nun sukun dan tanwin pada mim ini baru at karena tadi tajanus yang awal dicoret diganti dengan takor. Sedangkan idgham yang suku dan tanwin kepada mim baru karena tajanus satu jenis. Artinya apa? Ittahada fi jami'i sifat. Seluruh sifatnya nun dan mim sama. Yang beda apa? Yang membedakan apanya? makhrajnya ya. yang membedakan makhrajnya tidak sama makhraj mim dan nun tapi apa sifatnya sama hmm. sampai pun apa kepada tambahannya itu sifat guna dua-duanya ada lishtiraki fil gunnati wal jahri wal infidahi wal istifali wal qawni eh, wal qawnu baina rakhawati wa syadidati karena bersekutunya bersama-samanya antara nun dan mim ya pada sifat gunnah ya keduanya disifati yaitu nun dan mim disifati dengan gunnah dengan jahar infidah istifal dan kondisi keduanya yaitu nun dan mim adanya apa di huruf tawasut atau di sifat tawasut yaitu di antara rokhoh dan syadidah tawasut lin umar ya. pada huruf lin umar ada nun ada mim keduanya apa huruf tawasut atau huruf bayinya dihukumkannya ada yang karena takorub dan ada yang karena tajanus di sebab idgom ada tiga diingat ya. boleh jadi karena kesamaan kemiripan kedekatan sehingga kalau dekat-dekat itu dianggap sama karenanya baud idhar harusnya ya. jadi kalau dekat itu apa kata orang Sunda tadi sakompet daun kuin artinya apa di satu golongan kan oh golongan fulan kenapa karena dekatnya dengan fulan gitu. orang itu menilai gitu karena kedekatan ya dengan siapa dia dekatnya pun seperti itu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Nah, seorang itu di atas agama temannya, maka lihat siapa yang menemani dia. Dan siapa dia berteman. Hmm. Itu menunjukkan apa? Dinilai karena kedekatan. Hmm. والله تعالى أعلم بالصواب